Semoga istiqomahnya kita menjadikan senyum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga pengajian ini yang punya hajat digabulkan hajatnya oleh Allah. Yang mau ujian semoga diluluskan oleh Allah. Yang punya masalah semoga masalahnya cepat terselesaikan. Bijahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wasilah yang paling utama, wasilah yang paling gampang wasilah yang banyak sekali mujarabnya obat yang paling tepat untuk mengatasi segala masalah yakni wasilah kepada Nabi Agung Muhammad Rasulullah SAW. Abu Nabi Allah Adam alaihissalam sendiri beliau berdoa bijahi Muhammad Rasulullah. Padahal waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum muncul di alam dunia. Makanya tatkala Allah dari mana engkau tahu bahwa nama kekasihku Muhammad? Beliau mengatakan saya lihat di Arish tertulis la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Kalau bukan orang mulia, makhluk yang mulia tidak mungkin disandarkan dengan Nabi Muhammad sallallahu dengan Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia pasti punya masalah. Manusia itu tempatnya masalah. Tapi setiap masalah pasti ada solusinya. Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Tinggal kita berusaha dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoanya gimana? Hadir maulid. Usahanya gimana? Cari usaha. Hubungi gimana dikeluarkan masalah tersebut, gimana diselesaikan masalah tersebut. Selanjutnya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah tidak akan pernah menguji umatnya sampai umatnya tersebut tidak sanggup untuk melakukannya tidak mungkin kalau kita diberi cobaan oleh Allah insya Allah akan selalu digampangkan segala urusan kita Allahumma amin ya robbal dan jangan suudon kadang-kadang kita suudon dengan Allah naudzubillah min oh kayak kita gitu men susah kayaknya Gusti Allah seneng karo aku tidak boleh mengulang husnudhan billah wa husnudhan bi'ibadillah. Semakin Allah cinta kepada hamba, semakin Allah akan dicoba kepada hamba tersebut. Mulane nyuwun dengan Allah Subhanahu wa taala tidak henti-hentinya jangan bosen, aja bosen jaluk maring Gusti Allah. Ning wis bosen pek wis repot. <coughs> Ning wis bosen akhir oblah. Ayo ki temen dan bolak-balik sabtu nan Rebonan mangkat terus panegen melarat bae. Lah kayong susah temen urip. Udah kelak apa apa namanya penyesalan semacam itu ya langkah artinya istiqomah kue ila yaumul kiamah Allahumma makanya saya senang diantara hadirin kebanyak diantara kalian yang mungkin hadir ikut rotiban ini mulut dan ini bukan hanya setahun dua tahun, mungkin lebih dari tiga tahun, mungkin lebih dari empat tahun, mungkin lebih dari lima tahun. Ikut terus, ikut aja bosen, bosen, ngaji bosen, mangan bolet bosen orang apa-apa. Lah, bolet-bolet baik, budin maning budin maning bosen orang apa Mangan sate nah maning-maning sate, bosen. Anak sate si bosen. orang ya, ning sate itu orang bosen. Orang apa-apa nih urusan kayak gue bosen orang apa-apa. Tapi nih urusan agama, urusan ngaji langkah bosen nih. Nalikannya datang kebosanan pasti itu dari syaitan. Naudzubillah min. Kadang-kadang bosennya kok muncul sing kanca. Yuk ngaji yuk. Lah aku sih orang ngaji. Siapa? Saya kayung yang kangelan. Akhirnya kancane orang ngaji melu ora ngaji. Ngaji karena kanca ya. Orang karena gusti Allah. Umar duduk nyari apa kamu nyari nyamuk <laughs> ya Allah mulane ora sah susah ning hadir mulu dan gue wis jenengan nikmati bae wis Pokoknya dong mlebu maning gerbang pondok pesantren ribat wis pikiran-pikiran dunia, pikiran utang ditutup kabeh wis ora sah wis laka utang laka apa sih penting ngaji. Kok enak. Wis kaya sampean dong nang villa, Dong nang tempat hiburan nang apa nang guci sedina mbok apa. Mani tempat hiburan kan merasa tenang oh ya. Nekin nah, luihi. Paham napa mboten? Tempat semacam ini luihi nang tempat hiburan. Coba sampai maning tempat wisata sih. Sedalat kan seneng oh ya wah seneng balik bingung nyaure priben. <laughs> Ini wis nurul hadaya, mulu dan wis apa namanya makanya Nabi Shallallahu mengatakan fartau santai, tenang, idza marartum birriyadil jannah fartau. Kalau kalian melewati pintunya surganya Allah, tenangkan pikiran. Santai, relax, hadapan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mbu utangnya puluhan juta mbu apa kaya wong orang dua utang. Paham napa mboten? umah, nang ana masalah buka kaya apa? Lebu kaya laka masalah. Hilangkan masalah tersebut, insya Allah nanti akan masalahnya diselesaikan sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa? Nimpan mangkat rutinan kue semangat. Wah rutinan ge, pan hiburan, hiburan akhirat itu hiburan dunia ya. Mau bayangannya hiburan-hiburan dunia, hiburan akhir. Ah, sebab kit atau minal jannah, Ba'dul mengatakan sepotong di antara surganya Allah yang diturunkan di alam alam dunia yakni majalis zikir. Nah ning ana wong nang sepotong dari kenikmatan surganya Allah kok orang merasakan ya tujuh ahli surga Gusti Allah kok naudzubillah min ya wis diturunna ora betah nang pengajian kan ana wong sing ora betah nang pengajian naudzubillah min <coughs> ora betah nang pengajian nang ana surgane Allah kok ora betah nang idza nabi yang ngomong bicara Rasulullah idza marartum biryadil jannah apabila kalian melewati pertamanan surganya Allah yang mengucapkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi Berarti kan yang merasakan cuma wong ahli surgane Gusti Allah beli. Nih wong tutu ahli surgane Allah. Ya, hatam langkah 10 meter ya wong du, wong antep sikile iki kayong kayang kayong sikile semutan. Pamlaku kayong setan puluh ibu setan coba. Wong dong pan ngaji, puluh ibu. Jadi sampean ki setan sikuti kape. Eh, Eh, uh, sing ndas, eh, sing bagian sikil hilang kabeh. Allahumma. Tapi anak kayak ki orang ora main kenikmatan ya Allah. Medeni beli. Ning wis model kayak gini kan keri. Jadi sing ahli surga ahli surga, sing ahli neraka ahli neraka. muka-muka sing turun ngaji atine dibuka tani Gusti Allah bisa ngaji. muka-muka bisa parang-parang Allahumma amin ya rabbal ning orang duwe pengajian pam mlebu swarga kayak Kayong weruh. lawangnya surga kaya apa orang ngerti, tapi ngerombongan kan ana. Bendera Mbah Maimun, wah melu ya. Habib Umar melu. Ribat Nurul Hidayah muga-muga kabeh Allahumma. Wis wong mlebu swarga ki rombongan-rombongan. Ning dewekan-dewekan ya angel ya wong dewekan. Coba sampean urip dewekan nang kampung bisa apa Duwe gawe lah kasing teka. <laughs> sampai wis masak. Orang urusan karo masyarakat sih, wah peduli apa karo masyarakat lagi aku orang urusan aku orang urusan. Ya wis duwe gawe masyarakat lah kasing teka. Longa-plongo, kayak ketek ditulung. Longa-plongo dok. Jadi orang nang masyarakatnya perlu bermasyarakat bermasyarakat yang menggunakan syariat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi orang na usdek urusan dewek Orang bisa, ndak bisa. Kita harus betul-betul contohnya apa? Umai kebakaran panjaluk tulung karo sapa nih orang karo tanggane. Panjaluk sedulur sino Jakarta telepon, "Umai aku kebakaran." Ya semua aku tak mono ya nunggu kereta dingin njuk mana wis. Enteng. Oh. Mulanya urip kalau makan Nabi sallallahu man aman billah wal yaumil akhir fal yukrim sapa wong sing percaya karo Gusti Allah lan dina akhir kon ngormati tanggane tanggane sing lakoni syariat Kanjeng Nabi anak apa Mbak Bu kodok apa tikus suara apa-apa pengen ngaji ya saat ini bahas tentang hibah Hibah itu apa? Hibah itu hadiah. Nang masyarakat gue ake wong pada bahasa hadiah kie ngertine cuma hadiah kie lomba mangan kerupuk oleh hadiah ayo kue ya lomba sepeda santai oleh hadiah tutu kayak kue hadiah yang menurut syariat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sing sering kaya wong sarahan mahareta satu sewu tapi sarahane rong mobil ana wedus <laughs> ana kae kluntung digawa kelapa kae kelapa sing wis pada tua-tua anak kelapa anak apa wis macam-macam digaweni kabeh sampai ana sing sarahane nganggo motor coba motor vario isi gres durung ana merke durung ana merek durung ana serine wis yo Ya, artinya apa? Nanti ada pembahasan. Di sini ulama memberikan satu solusi sebab wong ning sarahan ya. Wis mana lamaran ge nggawakeun mun. Jebule ora sida. Batal. Ora sida ah. Padahal lamarane rong mobil dhewe. Priben coba? Kan dijaluk maning. Yang izin ya. Tapi biasanya jaluk maning wong kayak ini biana jaluk jaluk maning. <laughs> nang berita pan main kayak nang kali kampung masjid anak-anak bayi masjid ya jaluk-jaluk karo jaluk nah apa sih akhirnya pan dimain gubah orang sida karena jaluknya gagal ya, Pan jaluk maning kok oh. ya wis macam-macam ya orang kena ya orang kalau sudah kobet tak kobet, tak kobet itu apa sudah diterima itu ndak boleh diambil lagi tapi kalau belum diterima ora apa-apa. Ning janji sih beb durung anak kobet arane ora apa-apa. Cuma ya ora pantes lah. beb, aku nung sukses. kau tak nak ya beb? Gawekna nak apa mbo tok. Langsung ora seperlu itu, dorak kayak kuwo. engkau ning kangkong kangkong akhirnya ora dadi-dadi. Al-hibah lugatan makhudun min habba bimakna marro. Maroniku lewat ya. Di sini dikatakan wajhul akhdi minhu annaha tamurru min yadil wahib ila ya, yadil mauhub lah. Wahib si apa beb? Mauhub lah si apa? Wahib kue wong sing main hadiah. Mauhub wong sing terima hadiah. Jadi yang namanya riba bukan riba ya kalau riba bilrin ngerasani Umar kamu ngapain masuk-masuk situ waduh sibuk dewek sih mau lihat pada ngaji kenang lurus jadi bukan riba kalau riba bilrin itu ngerasani wong paham mbak Tan ya sarapannya kulolan panjenengan lah wong durung mangan ngerasani wis wong naudzubillah min Astagfirullah. Dong kaya kue, dong wong tas ngrasini wong istighfar ping telu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sedurunge tangi sing tempate. Insyaallah moga-moga dosanya diapura tani Gusti. Tapi aja senjata, ora solusi sejam. Fatihah ping telu, Fatihah ah ilang. Ya ora kaya kuwo. Ya aja. Artinya bukan arane wong kan kadang-kadang Ya orang orang sampai orang kulo kadang-kadang nganggo mobil bedong, ana wong subat-subut kaya yang atine ujug-ujug metu deh, kaya yang keprucutan. Dengan apa kaya yang jengkel. Untung aja aja aja keperucutan fisik ya. Oh dasar gundut, cilik nah itu. Wong bisa ado nemen pangapurane beriben, pan dikejar nang lampu merah. Pangapurane ya Siapa? Aku mikir ngarani sampean gendut, cilik, ireng lah. Ya, wonge tambah. Wis gendut bayi saiki. Ya Allah. Jadi wong enggak ya kowe beli repot tau. Jadi istighfar ping telu astagfirullahaladzim astagfirullah. Atau hadiah Fatihah oh, wonge kafarah. Hadiah Fatihah wonge dihadiah Fatihai niku ngendikane gurune kula Rama Ki Ahmad Kiren niku ngoten. Jadi Fatihah ping 7, hadiah Fatihah di Fatihah ndak apa? Endah termasuk kafarat Muka-muka dosanya kelolaan banyak di diapura kabeh Allahumma. Masya Allah ya Rabb. Tamurru min yadil wahib ila yadil mauhub lah, melewati. Jadi anak wong main-main kipas ke Hokowen ya. Nah, berarti lewat dari tangan yang memberikan ke orang yang di yang diberikan. Ning bisa dong hadiah sing perkara sunnah, siwak. Hadiah siwak, mulane gurune kula itu Kulo kadang nggak pernah, pernah nopo kayaknya pernah. Tuku siwak anyar nang Hadramut kuwi nang ngarep musala, <coughs> mlebu nang pondok anu dudul siwak. Siwake nang ke langsung sia, ya, wite anak. Dadi cuma nebangi dok, nebangi wit, apa nugeli wit-wit siwak, terus di apa rane di didoli nang pinggir nang pinggir musola isi isi isi apa isi teles teles santri gue kadang sengaja tuku nggak ketemu Habib Umar nang dalan Habib Umar maning musola Habib Habib terima hadiah siwakan yang terima orang dodok lah masa siwak sih kayak orang pantas main 10 juta ini ya, ya, orang hadiah orang apa-apa tutup kulon jaluk hadiah orang kayak lagi cerita paham apa mbatan minyak wangi kulo kadang-kadang wonten tamu dugi kadang-kadang ikhwan dari jamaah tabligh beriki nyukani kulo ini minyak ini siwak apa untuk melakukan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Anak wong wadon sing ora tau jilbaban main jilbab. Iki dadi kon ya. Tapi sing wong wadon karo wong wadon, wong lanang ora ana ya kung durung bojo pan main-main jilbab. Anak wong ustad, ustad ki ngomongi ngomong ibu-ibu ora jilbaban. Sampeyan ora jilbaban sih, Bu. Ibune ngamuk-ngamuk. Pan kok kena jilbab? <laughs> ya akhirnya mundur kok. Sing galak temen ya. <laughs> Jadi wong domongi pan jilbaban langsung jaluk jil. Ya Allah. Semua dimain kok air didol ya pada begor. Jadi memberikan hadiah ya sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah malah di Hadramut itu kadang-kadang gitu apa tukeran tukeran sorban ning kula terus terang mboten wantun kula ora wani babar pisan tukeran sorban kalau Habib Umar ora wani rundek pan main wis rundek orang karuan tapi santri ana bandel Bupri pun ya bandel lah ujug-ujug nggawa sorban, Habib tuker Habib. Ayo Umar ya, iya. Ya ning luwi Habib tau apa-apa ya. Kene regane 15.000 Habib margane sejuta ya kayong jadi kadang-kadang ada ada santri yang semacam itu. Kalau teng Bangka Belitung, kalau ngangge sorban ngeten, sorbannya ya mending apik lah lumayan. Anak sing marani kula, Beb, ijolan sorbane Beb ya. Pengen berkahan Beb, ya ora apa-apa. Cuma lu yuk kayak ora apik ya kayak yang repot. <laughs> Kulone, aduh suara papa lagi pengen sen, seneng eh, suara papa is monggo senang. Jadi biasa ya dalam termasuk ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebutuhannya apa? Kebutuhan ini, hadiah ini. Cara cara metodenya orang wali songo itu kalau ada orang buka aurat belilah dia baju kalau ada orang lapar, belilah dia makanan. Kalau ada orang yang dia buta, belilah dia tongkat. Artinya apa? Itu termasuk ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Jadi yang namanya hibah, hibah itu adalah uh, min habba bimakna marro, bimakna lewat. Artinya min jadi wahib ilal mahublah. <coughs> Wa lan ing dalam cara syara iku tamlikun tamliku tatawain iku duweni secara tatawu fil hayati ing dalam urip maksudnya apa apa itu artinya kepemilikan yang sifatnya sunnah bukan sifatnya wa wajib kalau wajib apa kayak nazar atau wasiat itu wajib ya nazar aku ninggaya kia ngopan kaike nah itu wajib atau yang namanya wasiat wasiat selama tidak berbuat maksiat kepada Allah hukumnya wajib anak nih sampean sedurunge mati ngomong kengko aku dong mati kayak kau wasiat ya kayak tanah nangkana di sodakohna ho pesantren sodakohna ho madrasah kue ningwis mati wajib dilakukan kecuali mak wasiatnya maksiat kita cari ini butambu nang kana nang kana Tegal mana maning lah bumbu daerah ini pokoknya mana daerah mana lah kue ana wong doyan nginung-nginungan ciu pesen godong aku mati tengre ganti botol ciu anak kejadian aku barang wis mati sing tak zius pada lunga kabeh kanca-kancane pada tekan gawe botol tengre diganti botol ciu kayak pantes tanah nganggo tutup botol <laughs> aneh nah itu gimana ndak boleh dilakukan wasiat berarti wasiat yang berbuat maksiat kepada Allah atau wa, wasiatnya semuanya dong aku mati duit aku mana bo Orang kena tak warisna orang pandu waris orang ya orang kena hukumnya do karena hanya sepertiga saja yang boleh diberikan setelah setelah dia meninggal jadi yang namanya hibah itu uh, tamlikun tamlikun di sini dikatakan yakni fala tadkhulu adyafa adyafa namu kue dudu miliki ya dudu sampean namu terus direoki kabeh lumayan gitu, ana duren lumayan gawe ya dibungkus mana bungkus kecuali poyan tau ora apa-apa mulane kadang-kadang batul habaib itu ada dong muludan senengnya jukut jeruk Joko ceruk, oh karena barokah ya ngambil. Ngomong harus sing dua sing saya bulbet. Alafu ya, saya minta ini saya bawa. Sebab yang namanya namu, kui tutu hiba Namu itu ada orang sampai namu, terus dimain panganan akeh nemen. sampai mangan. Sing aran namu kue mangan rezeki kue tambliknya itu yang masuk ke mulut tok. Liane ora sampai main kucing bi kena. Paham napa mboten? Sampe lagi mangan kayak kucing nih bayi terus zizi mah dah saya ayam matalan. Kayak apa? Gitu, Sing duwe omah aku seneng dos ayam nak kucing. Kan ya ngomong wong ke cewek sih. orang kena karena apa bukan ndak tamlik di situ. Terus gimana? Ya yang sudah dimakan saja sudah. Itu menjadi tamaluknya setelah sudah masuk ke perut baru tamaluk. <coughs> baru kepemilikan. Dibelakna wong ya orang kena. Atau dirauki kabeh lumayan lingak linguk eh wong ilang mau oh, peci lumayan kalau peci <laughs> barang salaman pangapuri ya Wah, tiba kape mana ayo kacangnya tiba kape ndak boleh harus izin harus i izin gemian lagi kalau santri ini secuil tak kalau sering dong pengajian bapak jaluk jajannya ya oh santri saya santri nake nemen ya jeluk jajan sepincuk dok ya eh, siman mangan siapa? jadi kadang-kadang Ustaz Taufik Segaf dulu gitu dong cerita ceritane santri santrine dong pengajian ya jaluk jajannya dibungkusi jajan ini sahibul pete daripada orang dipangan sih ya tolong di dalam nangku ya apa plastik lu apa iya Oh, siapa sih Bib? Santri aku nang pondok. Jadi dong balik pengajian, santri dong kape, gimana santri santri mangan? Brol mana? Santri urusan panganan hatau suara ki mlebu kabeh. Iya, santri ya, santri orang nang kene orang nang di pada baik orang nang hadromut orang nang ah kabeh santri hatta mangan apa baik orang terong orang sate sudah buka be sing penting intinya anak rasane hatta sekitar santri laka wong santri nginung bangsa kaya ah, banyu intip lah enggak gemian santri kue nginungnya banyu intip sing penting kemeringet si pripun be, jadi dong mangan pancine orang nganggo apa-apa pancine sengaja gesengna santai ndau segere ges jadi dong pancine kan intipe muter pan dicukuti wong nyatu karo panci nggak, dong kaya kowe priben cukup banyu banyu mentah diguyur nang pancine dipanas dipanasna setengah matang tok Nggak dong kaya raden anget di dinung munine banyu intip rasanya kayak teh tapi orang metengah orang mules. Subhanallah ya nung dua keramat ya. Ya mbu yang ngiler mbu apa santri anak keramat. <laughs> ya Allah, sembuh gundul-gundul mbu apa wis ora apa-apa. Jadi apa namanya ya? Diafa itu ndak boleh miliki, Bu. Ning panjaluk ngomong. Ning panjaluk ngomong. Ngomong, orang kena. Jeruk kayak kayak nemen ya. Nang omah kaya melas ya anjukut ah. maling arane nyolong jer jeruk lebokno belak, nama nih anak kekem iki mata lu ngoli jeruk lebih Pip kalau pengajian gimana ibu-ibu kan pengajian suka oli apa kayo kotakan anak banyune kowe memang mesti hadiah no belak, nah artinya sudah ridho kan ndak ada omongan Pip kan nang kono wis umum ning umum ning sing duwe sahibul bait atau jamiahan kan main ja jajan orang perlu sampean marani jajane tak gawa balik ya memang kalau digawa balik selagi semakin digawa balik semakin enteng sing dua sahibul bait semakin sen seneng kecuali sing dua buah sahibul bait bakhil sungguh juga aku nemu ya walah kita jajane enteng ya harus sengaja yo mau ngaji tidak ada masalah <coughs> kalau itu tidak ada masalah karena apa? Memang di situ dihadiahkan, disiapkan. Kayak sampean dong pengajeng walimahan kan oleh berkat toh ya. Oleh berkat sampean panpoyan. Ki berkatnya tak gawe ya. Dan wong sing duwe sing duwe tambah merasa apa? Sing duwe gawe dan merasa tersinggung boleh. Sampai ya. Wong wis main hadiah kok malah takon apa keri gawe tok pewis ka. Kecuali ngundang wong sing ora contoh kula sering ada santri Dunang walimahan. Kan sing dunang kulo tok kok, santri kan ora. Tapi ngerti ah biasanya pun ini akeh. Kadang-kadang nang mobil berkata orang judi tok lima Ditumpuk kalau sampai ngomong, ini akeh teman." orang apa-apa pipo santri ya Atau cucuk di melorok kulo kali santri sing apa Ahmad nyupir atau sinten atau kulo kali supir kulok enggak kulo ngomong pangapurane ya jaluk ridone wong kula ngejak santri. Oh nggih pura ora apa-apa, nggawa pura ora apa-apa. Jare sapa? <laughs> gawa kabeh santri nek lu teka kabeh mana ya bubar dene kabeh santri gawa kabeh salah dhewe ngomong gawa kabeh ora usah bahasa-bahasa sing ongrongan gawa kabeh tak undang kabeh lah wis jadi itu ngomong makanya dulu itu ada yang namanya tufel Tufail itu satu golongan di zaman Nabi Shallallahu bukan zaman Nabi di ada orang Arab itu namanya Tufail. Tufail kue cara bahasa Tegale apa ya? Orang dudang teka apa? Jelentok, <laughs> jelentok, ayam mulu dan jelentok. Jadi orang dudang teka. Anak bocah kulo gede rencang gimana nasi kayak kue ndak kepor. Dong lewat nang Tegal buah apa apa nang di anang ah, kayak nang pengantenan, nang gedung ada pengantenan no. Dewek mlebu Pikiran mau ini kon kaya ora kenal. Lah aku salaman sekarang sing penganten wadone dikira sing lanang paling kancane sing wadon. Dikira sing wadon paling kancane sing orang bakal ngerti. Akhirnya mlebu mangan, mlebu kok prasmanan sih. Suara alhamdulillah nembe metu dosa. warane maling. Paham apa mboten maling sega sepiring. Orang kena orang ora dundang mlebu. Paham apa mboten? kecuali wis umum nah pengajian umum apa namanya undangan umum nah nang masjid-masjid tak eh, teka bebas so oh. hatang gak warong bis ora apa-apa mangkat kebe apa nang kanan sega kebuli kaya kue bebas ora apa-apa ngajak kanca apa bebas tapi ning sifatnya kaya walima resepsinan boten angsal teka-teka ujuk-ujuk ora dundang tek Tokomah. Kecuali kayak tahlil. Tahlil nang masyarakat kan usaha undangan-undangan loh ya. siapa bayi simpan teka. Biasanya nang kuburan diterangkan mangke tahlil ba'dal isya selama pitung dina monggo. Langkah undangan siapa bayi monggo te teka. Jadi kalau semacam itu ndak ada masalah. Nah yang namanya tufel itu suka dipang apa orang dundang tapi tek. Mulanya kadang-kadang anak wong sing seneng melaku bengi-bengi. Tengah ngelih, Urung rokok, urung mangan, padha ana jagongan jagung, kan rok. Saya eh, eh, eh, ya rokok ya, itu lumayan. Kayak yang enak mochi, ya, kayak enak tuh urip kayak gini. Anak wong sing modele kayak kue, senenge luru wong jagongan. Kecuali di Mekah. Kalau di Mekah itu kalau di Mekah sudah umum. Di Mekah umum. Mulanya Masya Allah ya. Mekah itu Biladul Barakah. Negara yang kota yang tidak akan pernah dimasuki oleh Dajjal itu Mekah dan Medina niku dong puasa malah bagi-bagi kena kabeh aku boy panganan sampai simpan terima kayung langka kalau pernah hampir satu bulan teng Mekah niku waktu Ramadan dong metusin hotel pada teng masjid pengen sembayang masjid, apa sembayang maghrib teng teng Mekah belum laku kali rencang kok dong muslim laku perjalanan kan adoh maghrib Allah akbar Allah akbar maghrib oh. langsung assalamualaikum waalaikumsalam ahlan ayo mangan lumayan man. karena apa di situ seneng ning anak wong kayak kowe malah sen seneng bukani wong puasa kalau teng mobil teng bis niki masuk baru badai masuk ke ke Mekah ana mobil langsung mandek cit bakal dibuka bron kain ikhram dibuka Fadol, fadol, sing panjaluk siapa? Ya sing bis pada mudur rebutan kain eh. Gratis, orang seribu tiga, seribu tiga langka. Gratis, apa boleh monggo? Jukut, mana jukut sorban, jukut ini bebas. Karena apa? Mulanya akan datang satu zaman mendekati akhir kiamat, wong wis orang terima sodakoh. Naudzubillah min. Nang ketegal tahu si kape ya. Suki besekin jaluk rebutan raskin. Wong suki kajine jaluk raskin. Ora kenal. Si bisa Beb. Yo ngake wong melarat. Aku melarat, Beb. Melarat undang kaji njaluk melarat. Gua nang kaji melarat. Jadi ndak boleh, aslinya ndak boleh. Cuma kene bayar si anesin bayar ya, bayar sepuluh ribu, rong puluh ribu, ning bayar tau apa-apa. Oli bayar oli sepuluh ribu li telung kilo bib, ya berarti beras murah, wong arane bib beras e. raskin gini apa tapi kalau bicara hati-hati jangan. Karena apa? Itu bukan hak kita ya. Itu haknya fukara wal masakin naudzubillah min dari jadi yang namanya diafah jenengan dong namu aja sembarangan juga ning durung di nah aja jeromot baik lo siap nak blok blok sing dua umah dan ini kita mau model kita mau ngelih kayak gitu meneng ngelih ngelih buah apa ditahan at ini yang gerundel oh, tahu wanita wanita sih Lebih, <laughs> monggo, ah, monggo, yo, monggo, monggo, monggo, mangan. Karena apa? Monggo kena wong dia ya orang kena. Si bisa nepi pun itu dua sampean. Terus pripun, Beb? Kecuali jenengan jaluk ngomong atau misalkan apa namanya pun karena memang nangkono Pripun Mas di kakan Eh monggok nabi, monggok nabi Pak? Ah, monggo monggo monggo kayak gitu. Ya ana bahasa basi kayak kue. Aja nembus suruh langsung, "Yo, monggo." bul bete si nasi apa pakai dongen. Anak itu kayak kue. Dong mangan ngikuti akhlak sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tamune jenabi, Nabi. jenabi Nabi dalam nikah, wonten tamu saking Bahrain. Wonten tamu saking Bahrain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pengen jamu tamune menyenangkan tamu. Makanya man anam amana billah wal yaumil akhir fal yukrim doifahu Wong sing iman karo Allah lan dina akhir kon ngormati ta tamu. Tapi tamu kue aja suwe-suwe namu sebulan Ya sing duwe sahibul bait kayong Tamu sebulan ya yang orang balik-balik kecuali sedulur dewek tamu monggo sampean tamu kue telung dina ning wis telung dina ngomong api-kan. sampean anggane telung dina pan maning di maning kayak kuwo ora apa-apa bib saja syariat ora apa-apa lah kowe berarti ngajari wong bakhil dudu ngajari wong bakhil ini syariate kanjeng Nabi ning sampean pan seminggu sebulan setahun alhamdulillah. Waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dua tamu kan Nabi ngendika, "Eh sahabat, ke aku anak tamu sing pan apa menghormati tamunya aku siapa?" Salah setunggal sahabat tapi anu sing ngacung, Kulo kanjeng Nabi pun monggo teng griyane kula mawon sahabat niku ngomong karo sing wadone, Bu, ki ana tamune Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi ora bisa ngormati, karena laka panganan langka apa, pripun? Ya wis siapna siapna. Jere ibune, kowe bocokan pada turu, bocokan pada turu. Karena biasanya bengi kue bocah lo jatah mangan sih. Tapi pengen ngormati tamune Kanjeng Nabi, bocah kon pada turu-turu. Akhirnya bocah pada turu kabeh. Akhirnya orang pada mah, mangan ho apa ho tamu tamune Kanjeng. anak maning si modelnya nang jeruk lentang-lenting. Nang kene mangan nang juru kayo ngana suara letang. Berarti kan pada bemangane oh ya. Padahal itu lanan piring letang lening letang. Jadi si tamu niku tenang, tamu itu tenang atine oh iya nang ya, le pada mangan berarti mangan ba bareng. Tapi wong aran namu ya kudu nganggo aturan. Sampai dipangan kabeh aja dilep kabeh. Bukan nang juru umat durung mangan ana ayam hatta cekere dipangan enteng kabeh sampe alhamdulillah kaya ente ngormati tamu hebat nang jero ngeliat sing jendela ala enteng <laughs> biasanya ibu-ibu kayak gue keadaan kayak iya bu ora bu ya muka-muka ora kayak gue Allahumma tapi biasanya wong wadon ning masak panganannya dipangan tambah senenge Allahumma kecuali wong wadon sing bakhil tapi nang ribat dia loman kabeh Allahumma buktinya malam Sabtu duit oleh akhir terus Hati loman-loman. Nggih apa nggih? Alhamdulillah. Kalau terima kasih banyak nggih mugi-mugi terus istiqomah ngaji kula lan panjenengan. Sumbangan jenengan setiap malam Sabtu, malam Rebo, alhamdulillah bisa menyambung per apa pembangunan pondok pesantren Ribat Nurul Hidayah nominalnya ya alhamdulillah kadang-kadang oleh sejuta setengah, kadang-kadang oleh sejuta rongatus, oleh sejuta bisa membayar tukang, alhamdulillah. Padahal kan sampai main rong ibu perak ya lungewu mangewu tapi dikumpul lah jadi ah, akeh alhamdulillah kue singarane wong dong bareng-bareng insyaallah tapi dikambangkan tani Gusti Gusti Allah katone ta 2000 perak sewu perak jenengan sewu perak tapi dikumpul now si sewu perak wong sepuluh ya pira berarti sepuluh 10.000 kan lumayan jadi memang apa namanya semuanya niku termasuk ibadah maring Gusti Allah. Subhanallah, nalikane wong sahabat Rasulullah sallallahu alaihi ngormati tamu sing semacam itu sampai-sampai malaikat Jibril turun matur dumatur dumateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matur yang Nabi Gusti Allah muji karo Sahabatnya sampean sing ngormati ta tamu sampai Gusti Allah be langsung muji lewat malaikat Jibril karena apa? Ikramud duyuf, ngormati ta tamu. Mulane kula teng pondok niku ada kamar tamu Sengaja kamar tamu kulo main AC, anak kamar mandi ne, anak apa? Endang hormati ta? Tamu, wonton tamu kadang-kadang wonton habaib saking luar kota jam siji bengi mereka jam sebelas bengi mereka Fadol bib monggo kenang kamar anak AC ne, anak kamar mandi ne. Pengin apa? Oh hormati ta? Tamu. <coughs> Mulane gemien <coughs> rata-rata maaf nih, kalau ta lagi pengen habaib ulama-ulama gemien rata-rata nang ngarep umae biasanya anak kamar mandi mandine ho apa ho ngormati tamu mulane kula ya umat? ngarepe anak kamar mandine kadang-kadang Bepan maning kolam kamar mandi bisa. Orang perlu maning jero-jero. Orang perlu maning ruang keluarga. Nah ngarepe anak anak kamar tamune, anak kamar mandi nih. Tapi nih memang bib tanahnya semua nodok ya saja dipaksa. Oh kayak Habibie oh pan gawe langka. Kecuali nih pas sampai pan gawe umah, siapkan khusus kamar mandi hota Tamu, Coba jenengan sih, teng pasar sore wonten, teng Habib Mahdi wonten, teng Kulo wonten, teng pundi kemon rata-rata, hampir rata-rata. Karena apa? Satu gawe kuwi ora kalau lu dewek. ngormati tamu. Memang wong nius ngormati tamu, seluruh keluargane, aning anak tamu keluargane kabeh diapura dosane taning Gusti Allah. Ya Allah, mungkin-mungkin bisa ngormati tamu Allahumma. Cuma memang repot ya Allah. Kulo mohon kadang-kadang ya Allah betul-betul apa namanya pun eh, apa namanya apa namanya dong kulo wis istirahat pun teng kamar niku kadang-kadang pan metu wis cuma mulane dong namu niku paling enak dalam waktu gini apa nggih aja namu jam siji bungi dok dok dok Assalamualaikum kayak netang itu anak apa sampai dua uyah jam siji bengi jaluk uyah jam siji bengi kecuali duduk-duduk jam siji bengi salam anak apa bojone aku pan lahiran jaluk ya, turung ya tulung ah monggo orang pawong bojone pan lahiran masa mau nunggu subuh bae ya ya bisa jeplok nang Arab umum ya bu ya tamliku tatawwa'in fil hayati ndak tatawwa'in kharajabi, di sini dikatakan fala tadkhul ad li annaha ibaha, lakin yumlaku ad ma akluhu bi fi famihi mulmilkan mura'i bi ma'na annahu inis apa ini? Ini eh, ini daradat. Jadi yang dimiliki tamu apabila yang sudah masuk ke dalam mulut. Sampai ada orang kalau kita mutah itu sudah bukan hak kita. Paham apa mboten? Artinya yang sudah masuk ke mulut kita sebagai tamu maka itulah yang dikatakan sebagai milkul diafah kita, pemilik kita. Gadai kulolan panjenengan, sing wis maning, maning lisane kulolan panjenengan, maning apa ngapunten kula bedahare kula lan panjenengan ning durung dudu hake kula lan panjenengan nalikane dudu hake kula lan panjenengan ora kena dihibahkan kepada orang lain ora kena dihibahkan maning ayawan ora kena dihibahkan maning tanggane ora kena dihibahkan maning kanca kancane karena itu bukan hak kita paham napa mboten endah cara namu wong ning ngaji namune ping ngerti aturan coba lebu Assalamualaikum. tak tak Assalamualaikum. Ning ana bele debel, ting dong. Kayong langka ya. Bel maneh, dok dok. Assalamualaikum. Kayong langka jawaban. Ping teluk terakhir. Dok dok radon seru ya ora apa-apa. Dok dok dok dok. Waalaikum. Kayong langka balik wis. Ora perlu rak rak rak rak. Ora dikunci kok. Buka. sirayu ndodot to, lumbu jero. Waalaikum. Nang jurune, kayong langka suara dibuka lebu maning ruang tamu Assalamualaikum longak longok longak longok langkah maning lebu ruang tamu Assalamualaikum langkah maning maning dapur Astagfirullahaladzim Aurote wong lakasi ngerti Paham apa mboten Hukumnya haram karena apa duduhake dewek ludes bludus apa maning ibu-ibu mbak-mbak ning anak tamu wong lanang dudu sapa-sapane sing lanangnya sampai lagi langka bapaknya lagi lunga tamu lanang aja ditemoni Assalamualaikum jenengan ngomong pangapurane pak bapak lagi lang lunga masih lagi lang laka wong lanang ngomene maning bae ya ayo iya kue itu akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi cuma nang masyarakat monine ongrongan oh, temon dudu ustadzah kok padahal lagi ngerakoni syariate kanjeng pangapurane jenengan laka sing lanange sing lanange lagi lungan nang omah laka wong lanang wong wadon dewekan nang jenengan terus ana wong lanang mono ora apa-apa cuma pan ngomong tok kene wonten nang jebo pan ngomong priben di laka wong lanange kak lebu bareng kayak nang jungku jangan-jangan kan akhirnya ada kena wong su'u Su'ullah. Cuma nama masyarakat Masya Allah. Kalau kadang-kadang sampai ya Allah. Dudu apa-apa nek. Karo tanggane jagung luget nemen sejam rong jam. Dong karo sing lanangnya dewek raine kayak kuburan. Dong karo wong dia bisa eh eh eh eh Cerita ngalor nih. Haram bu dosa pak. Naudzubillah min. Cuma wong wis pada tua kabe pan dilarungi wong wis Nggih napa nggih? Aja kaya kowe. Lah wis tuwa iki kabeh. Tuwa, padhepe tuane medeni. <coughs> Paham napa mboten? Nauzubillah min. Jadi ndak boleh ya. bilum bala'u istiqarra fi mulki wa in ikhrajahu tabayyana annahu baqin ala milki sahibi. Coba. Wa in akhrajahu tabayyana annahu baqin fi mulki. Nalika wis mlebu terus metu maning itu sudah jelas bukan punya dia tapi punya dia diafah bimal wala yadkhulu al-waqfu wal ariyah li'annahuma ibahah. Hibah itu bukan wakaf, bukan hibah. Apa namanya? Ariyah nyilihi juga bukan hibah. Hibah itu ada tamlik ada kepemilikan wis dimain terima ya ke akeh aku ke motor ho sampean ya ya tak denggo nggih niku wis sudah tamrik tapi nalikane anak syarat masalah ke sampean selama nang kene ke motor tunggu sampean itu belum namanya hibah bukan namanya hadi hadiah mugi-mugi manfaat Allahumma amin ya rabbal alamin ujiannya sampai kapan anak-anak